Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT Kita bersyukur kepada Allah SWT Dengan setinggi-tingginya syukur Karena pada saat ini kita bisa Dimudahkan oleh Allah SWT untuk berkumpul untuk uh, mengamalkan amalan-amalan yang dimul eh, amalan-amalan yang dicintainya ya. ya ini berupa tolabul ilmi dan juga <clears throat> eh, apa namanya mengupayakan terwujudnya wasilah-wasilah sarana-sarana dan juga tujuan-tujuan agar kita bisa <clears throat> memahami dinul Islam dengan baik ya dan kita mempelajari alatnya yakni e, mempelajari bahasa Arab. Karena tidak mungkin kita bisa memahami firman-firman Allah SWT dan juga kalam Rasulullah SAW dan juga para ulama yang mentafsirkan ayat-ayat dan juga hadis kalau kita tidak menguasai bahasa Arab. Sehingga mempelajarinya ini adalah merupakan kemuliaan yang besar bagi seorang penuntut ilmu. Yaqanifidin, e, azakumullah, saudara-saudaraku yang, saudara-saudaraku yang dimulakan Allah Taala. Pada malam hari ini kita akan eh, membahas uh, sorof. Ya. Kita sudah masuk dan kita akan masuk insya Allah pada fasal atau pada bab tentang amrul ghaib. Pada pekan yang lalu kita sudah selesai dari tasrif uh, fi'il amr. Ya. Ini perubahan kata kerja perintah itu sudah selesai. Yang mana uh, secara ringkas fi'il amr itu ada tiga wazan Ya, dan itu berasal dari fi'il mudhari yang sebelumnya. Yang berbunyi if'al, if'il dan juga uf'ul. Ya, itu bisa dilihat dalam halaman 21. Dan kita akan masuk pada amrul ghaib ya. Qala al muallif berkata penulis yakni uh, di sini al ustad Aceng Zakaria. Amrul ghaib dikatakan amrul ghaib ya secara judulnya amrul ghaib maksudnya adalah perintah ya perintahnya yang goib ya perintah yang ditujukan kepada yang tidak hadir gitu ya. Kalau fi'lul amri kata kerja perintah itu orangnya e, apa namanya? ada di depan. Ya, ini orangnya hadir gitu ya. Fi'lul amri itu e, menunjukkan e, khitab. Ada khitab di situ, ada yang diajak bicara. Tetapi kalau amrul ghaib definisinya di sini kalau al muallif huwa bi idkhali lamil amri. Jadi biidkhali lamil amri 'alal mudhari'i fayakunu majzuman. Ya. Itu uh, definisi yang ringkas. Fil uh, amrul ghaib itu atau kata perintah untuk yang ghaib, untuk yang tidak hadir adalah dengan memasukkan lamul amr. Ya, memasukkan lamul amri <clears throat> dan bunyinya li gitu ya. Bunyinya li. Dan li di sini bukan huruf. Maksudnya bukan huruf jar maksudnya. Bukan huruf jar tetapi huruf ini yang masuk pada fiil. Kalau huruf jar yang masuk pada kata benda tidak mungkin. Tetapi di sini adalah lamnya adalah lamul amri. Jadi kalau ada lam pada huruf pada kata fiil, nah itu berarti uh, lamul amri. Sebenarnya tidak hanya lamul amri saja, ada lamul doa gitu ya dalam lahu, tetapi di sini nanti kita akan uh, pelajari atau kita akan mengetahui ciri-cirinya di antaranya dari dari artinya, dari terjemahnya itu artinya itu berbeda dengan lamud doa. Jadi intinya kembali ke definisi huwa idkhal atau bi idkhali lamil amri alal mudhari yaitu memasukkan atau masuknya dengan memasukkan lamul amr lam untuk perintah terhadap fi'il mudhari maka fayakunu maka keadaannya fi'il mudhari-nya itu jadi majzum ya dengan sebab adanya lam amri lamul amri yang berbunyi li di awal fi'il mudhari' Maka fi'il mudorenya itu e, berubah berubah keadaannya, berubah e, apa namanya? hurufnya menjadi jazm, menjadi jazm. Contoh ya. Contoh fi'il mudore asalnya yak tubuh dia asalnya. E, dia satu orang laki-laki sedang atau akan menulis. Asalnya dia artinya tidak ada tidak ada arti-arti yang lain ya. Ya, e, artinya dia lurus aja gitu yak yak tubuh ya artinya dia satu orang laki-laki dia satu orang laki-laki sedang menulis tapi ketika ada e, ditambah dengan lam sebelumnya li gitu ya tub ya di sini ada perubahan yang tadinya yak yaktubu menjadi sukun tub maka artinya bukan eh, dia satu orang laki-laki sedang atau menulis tetapi hendaklah gitu hendaklah atau suruh dia untuk menulis. Hendaklah dia satu orang laki-laki e, menulis. Dan amrul ghaib itu tasrifnya juga e, adalah khusus untuk yang domir-domir yang ghaib dan ghaibah. Jadi berlaku pada domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Berbeda dengan fil amr yang di situ e, apa namanya langsung e, berbicara langsung berkomunikasi, berkomunikasi langsung dengan pihak kedua maka domir yang diberlakukan adalah anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Tapi kalau amrul goib, dia uh, terjadi pada eh, domir-domir uh, yang yang uh, eh, goib dan goibah. Liyaktub, yaktubu jadi liyaktub. Ini hukumnya ya. Ketika ada li di sini, maka dia menyebabkan fiil mudore yang uh, dimasukinya menjadi majzum, ini sukun, Ini dijazmkan, liyaktub gitu. Nah nanti uh, di tasrifnya itu juga ada liyaktub, liyaktuba, liyaktubu ya di situ ya, bisa kita lihat nanti. Contoh yang lain adalah yahdur. Yahduru artinya dia satu orang laki-laki sedang atau akan hadir. Ketika dimasuki dengan fiil uh, amrul ghaib, lamul amri, liyahdur hendaklah atau suruh dia untuk hadir. Hendaklah atau suruh dia satu orang laki-laki uh, untuk hadir ya akan hadir. ya Yadhul liyadhul ya. Itu. Sekarang kita baca bersama-sama tasrifnya. Tasrifuhu contohnya adalah di sini fiil yaktubu ya. Liyaktub liyaktuba liyaktubu. Liyaktub liyaktuba liyaktubu. Ya. Litaktub litaktuba litak liyaktubna. Litaktub litaktuba liyaktubna. Nah, itu ya. Jadi Eh, liyaktub, liyaktuba, liyaktubu itu lil muzakkar. Ya, ghaib. Untuk yang laki-laki. Adapun yang litak litaktub itu jangan apa namanya <clears throat> tertukar dengan domir anta ya walaupun sama bunyinya tapi bukan maksudnya hendaklah kamu suruh menulis padahal di sini bukan bukan hadir tapi goib kalau litak litaktub yang menunjukkan anta berarti salah itu harusnya masuknya fi'il amr nggak ada eh, apa namanya amrul goib pada domir anta itu nggak ada adanya langsung fil amr. Kalau misalkan tulis saya bilang aja uktub gitu ya, tulislah. Tapi kalau di sini maksudnya liaktub, eh, litak litaktub maksudnya hendaklah dia satu orang perempuan uh, untuk menulis atau disuruh menulis. Ya gitu. Kalau misalkan fiilnya yahdur, liyahdur ya kita baca liyahdur, liyahduro, liyahduru liyahdur liyahdura liyahduru litahdur litahdura liyahdurna litahdur litahdura liyahdurna jadi li, li, liyahdur liyahdura liyahduru ya litahdur litahdura liyahdurna nah, itu domirnya apa namanya tasrifnya kalau misalnya fiilnya yadhulu yadhulu berarti uh, antum misalkan uh, ditasrif gimana? Kalau liyadkhul liyadkhula liyadkhulu terus Enggak, enggak ada lihat huli. <laughs> Apa namanya? Uh, domir yang hianya gimana? Lita hmm, Lita dehul. Lita dehula. lihat dehulna. Nah, jadi uh, apa namanya? Fi'il-fi'ilnya terjadi pada Eh, domir-domir goib ya misalkan eh, yaktubu atau tadi yahdur ya apa yadhul ya itu eh, kan eh, kalau misalnya nggak ada lamu amri kan yadhulu yadhulu terus eh, yadhula yadhulani gitu ya yadhulani ini asal muasalnya ini asal muasal asal muasalnya terus yadhulu yadhuluna yadhulu nah ini asal muasalnya sebelum eh, apa kemasukan lamul amri Kemudian apa? Tadhulu, ya kan? Tadhulu ini domirnya hiya kan? Tadhulu. Lalu apa? Tadhulani. Nah, tadhulani. Ini kita mengingat kembali pada fi'il mudhari, tasrif fi'il mudhari yang sebelumnya. Terus ya yadhul, ya Nah. Ketika masukkan lamul amri, semuanya dimasuki huruf dengan lamul amri. Li, ya, li gitu ya. Li kemudian li, lalu li lagi. Nah, terjadilah proses perubahan menjadi jazm. Terjadi jazm ya. Oh, di sini satu lagi kurang ya. Nah, kalau misalkan yang fiilnya uh, tidak ada tambahan sesudah fiil mudhari ini maka langsung saja jazm liyadkhul. Tapi kalau yang untuk yang musana maka dia hazf namanya, hazf menghapus menghapus nun. Liyadkhula liyadkhuluna menjadi liyadkhulu ya gantinya nun ada ada alif di sini liyadkhulu liyadkhul liyadkhula liyadkhulu litadkhul sukun litadkhula ya hadfun nun menghapus nun liyadkhulna mabni tidak ada perubahan ya liyadkhulna uh, bunyinya sama seperti itu hendaklah dia satu orang laki-laki uh, masuk hendaklah mereka dua orang laki-laki masuk. Hendaklah mereka tiga orang laki-laki atau lebih masuk. Ya, atau suruh dia masuk. Suruh mereka berdua masuk. Disuruh mereka tiga orang laki-laki masuk. Suruhlah atau hendaklah dia satu orang perempuan masuk. Suruh atau hendaklah mereka berdua perempuan masuk. Suruh atau hendaklah mereka perempuan banyak masuk. Baik. Eh, sekarang kita akan masuk pada tamrin. Langsung dipraktekkan saja gitu ya. Jadi uh, ini apa namanya? Uh, <clears throat> contoh fiilnya. Tinggal dikiaskan. Jadi kalau misalkan mentasrif itu mainnya main kias ya. Apapun ain fiil harokat ain fiilnya itu seperti ini. Ya. Misalkan yang ain fiilnya uh, misalnya fiil mudharanya adalah alu misalnya ya. alu Coba untuk misalkan uh, fi'il yaf'alu kemudian dimasukkan dengan fi'il uh, lamul amri bunyinya gimana hmm. ya, apa ada ada ada soal uh, fi, apa namanya fi'il mudhari'nya yaf'alu ini misalnya kita sedang mengingat sedang sedang sedang apa namanya uh, memper, uh, mengingat kembali fi'il mudhari yang ain fi'ilnya fathah masukkan pada pada kata ini dengan lamul amri liaf liaf al al. terus semuanya liaf al, liaf alu, liaf... sebelum liaf alu ada dulu liaf al liaf ala liaf alu ah, iya litaf al litaf alu litaf ala litaf ala liaf alna betul nah sekarang eh, apa namanya yang ainfilnya kasroh misalnya ya yang ainfilnya kasroh antum ahi gimana liaf ilu masukkan dengan lamul amri liaf il nah. liaf Ha? Betul. Ah. Untuk yang hiyanya gimana? Untuk domir hiyanya? ila, liaf ilu Yang domir hiyanya? Litaf il <laughs> Iya. il Litaf litaf ila, litaf ilna. Iya, liyaf'ilna. ilna. Nah, kan domir huna ilna Jadi kalau amrul kau itu uh, ber, apa namanya? Pembahasannya uh, apa perputaran pembahasannya itu di domir-domir yang goib semua. Kalau ingatnya pada anti itu tidak ada, ada adanya di fi'il amr yaitu if'ili gitu ya. Kalau yang fi'il amrnya itu if ili atau if'ila apa if if'ili dan uli kan gitu ya. Satu lagi yaitu uh, fi'il mudhari yang berwazan yaf'ulu. Yani an fi'ilnya berharokat uh, eh, domah. Antum liyakulu lihat litak litakula hmm? hmm? liyakulna. Ah, nah, nah bagus sekali. <clears throat> Sekarang masuk tamrin latihan ya. Uh, jadi intinya amrul ghaib itu adalah masuknya lamul amr pada fi'il mudhari yang mana mengakibatkan fi'il mudhari'nya menjadi jazm, majzum, ini diakhiri dengan harokat sukun. Baik. Tamrin sorif ditasriflah atau sariflah, tasrifkanlah uh, eh, ruj ya. Sekarang dari kanan langsung semuanya ke bagian insyaallah. liar kud Liar bagus. Antum kuda liyarkud. Liyarkud, liyarkuda, kud Hmm. Litarkud, litarkuda, liyarkudna. Bagus. Antum liyakul. Liyakul, hmm. liyakula, liyakulu. Betul. Litakul. Hmm? liak kulna ha liak ah, kulna mm -mm, ya antum ahi liyashrob roba hmm. mm. robu betul litas litas litas rob hmm. litasrob mm. litasroba mm. litasrobna liyashrobna ah liyashrobna iya liyazhab liyazhab silakan liyazhab hmm. liyazhaba liyazhabu litadhab hmm? litadhaba litadhab litadhabna iya lihat hmm. liyadhab liyadhaba liyadhabu litadhab litadhaba habna iya itu adalah contoh-contoh uh, fi'il mudore yang uh, apa namanya uh, mengalami fi amrul ghaib ya mengalami amrul ghaib atau tasrif dari uh, fi'il-fi'il yang dengan lamul amri sekarang tarjim ila lughatil Arabiyah. Tarjim ila lughatil Arabiyah. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Berarti antumahin nomor satu. Suruh dia laki-laki, ini satu orang masuk. Bahasa Arabnya apa? Liyadkhul. Iya, bagus. Liyadkhul. Nah. Antumahi suruh mereka laki-laki tidur. Berarti sini banyak lah. Bahasa Arabnya apa? Tidur bahasa Arabnya apa? Rokoda. Rokoda yarkudu kan gitu ya. Nah, berarti suruh mereka laki-laki banyak tidur. Liar kudu bagus. Antum suruh mereka berdua makan. Nah. kala. Bukan. Liak kula. Liak <laughs> kula atau? Liak eh, litak kula. Iya, karena di sini tidak dibatasi laki atau perempuan, maka sebutkan dua-duanya karena kalau domir huma untuk yang goib itu beda bunyinya. Ya, liak kula atau litak kula. Hmm, gitu ya. Karena di sini tidak disebutkan laki atau perempuan. Jadi liak kula atau litak kula. Kembali ke awal, suruh mereka uh, dia perempuan masuk. Lita dehul bagus. Jadi domirnya hiya. Suruh mereka perempuan pulang. Ini iya, banyak. Biar iya. iya. kurang. Bukan hanya liar jik saja, ini perempuan banyak ini. Mereka perempuan. Nah, berarti domirnya huna itu. Liar liar jina. Nah, gitu. Kurang nanya tadi kan ya? Nah, liar jina. Yang betul adalah liar jina. Nomor lima itu adalah liar jina. Suruh mereka perempuan pulang. Suruh mereka laki-laki keluar. Ini banyak. Apa? Eh, keluar bahasa Arabnya khoroja yahruju. Mm -mm. Kalau sur Liyah ruju. <laughs> Bukan liar kudu, hati-hati ya. Kalau liar kudu tidur, kalau keluar ya ruju dari sini, ya kan? asal muasalnya adalah fiilnya ya ya ruju, ya ruju ya. Ketika liyah ketika li, uh, suruh mereka laki-laki banyak keluar, maka gini bunyinya. Uh, liyah uh, liyah ruju gitu ya. Uh, liyah ruju. Liyah ruju suruh mereka laki-laki perempuan eh laki-laki uh, keluar banyak suruh mereka laki-laki banyak keluar ya jadi liah ruju liah ruju suruh dia laki-laki datang satu orang ya datang nah, datang itu uh, apa namanya modelnya mudhari'nya nah, bisa bisa yaji'u Ah, yaji'u yaji yaji'u ja'a yaji'u atau uh, bisa juga yahduru bisa uh, hadir uh, atau uh, apa namanya datang itu ya'ti uh -uh. ya'ti pilih yang mana bisa yaji'u bisa ya'ti ya dulu mungkin sebenarnya itu lebih tepatnya hadir sih ya. Ha, hadir. Tapi ada dua fi'il uh, fi'il mudore kalau datang itu uh, ja'a yaji'u sama ata ya'ti. Ha, mau pilih yang mana? Atas atau bawah sama saja? Ya. Yang ini? Ha, ha. Kalau misalkan yang ini eh, apa namanya? Eh, maka bunyinya liya liya ti. Ha, jadi dihapus ininya dihapus uh, apa huruf ilatnya liyati nah ini nanti pembahasannya uh, pada uh, apa namanya uh, tingkatan yang berikutnya pembahasan ketika masalah huruf-huruf yang berpenyakit jadi bunyinya liyati uh, liyati hendaklah uh, suruh dia laki-laki satu orang datang liyati kalau jaayajiu yaji'u ah, liyaji kalau misalkan uh, apa namanya uh, dia yang pakainya jaayajiu liyaji nah gitu eh, apa namanya iya jadi dia eh, ininya sukun aja liyaji liyaji liyati ini apa namanya eh, membuang huruf ilat baik uh, nomor tujuh yakni suruh dia laki-laki datang liyati atau liyaji Ya. Yang nomor delapan antum ahi, suruh mereka perempuan menulis. Banyak berarti. liak tubna. tubna, bagus. liak tubna. Suruh mereka berdua perempuan, ini perempuan khusus ya, pergi. Itu kalau banyak. Ini mereka berdua. Litaz litadhaba ya. Hmm. Kalau mereka merekanya banyak. Ini di sini berdua perempuan. Suruh dia perempuan satu orang membaca litakro hmm, ya litakro hmm. alhamdulillah eh, di sini amrul gaib sudah selesai eh, pembahasannya intinya adalah bahwasanya amrul gaib itu adalah perintah untuk orang yang gaib jadi orangnya nggak ada tapi disuruh gitu kalau orangnya ada bukan amrul gaib tapi fiil amri langsung misalnya uktub uktuba uktubu uktubi uktuba uktubna tapi kalau orangnya nggak ada itu pakainya li liyaktub atau uh, liyakra Al-Quran. Eh, kera Al-Quran. Hendaklah dia eh, membaca Al-Quran. <clears throat> Sekarang pasal eh, berikutnya, ini fi'il nahi. Artinya kata kerja untuk melarang. <clears throat> ya. Kata kerja untuk melarang itu diawali dengan huruf la, ya. Sebenarnya nanti ini e, berkait pada pak pembahasan berikutnya bahwasanya Kata kerja kalau diawali dengan la itu ada dua macam. Ya. Ada dua macam, ada yang bermakna eh, larangan, ada yang bermakna peniadaan, ya. Tapi di sini diawali dulu dengan yang melarang karena e, melarang fi'il nahi di sini juga banyak dipakai, ya. Juga banyak dipakai. Jadi kalau al-muallif fi'lun nahi adalah fi'il untuk melarang. Maksudnya apa? Huwa fi'lun dalla ala talabit tarki biwasitati idkhalillah annahiyah 'alal mudhari'. Fi'il nahi itu kata kerja untuk melarang itu adalah fi'il yang menunjukkan atas ya menuntut meninggalkan uh, suatu pekerjaan ya meninggalkan suatu menuntut untuk meninggalkan. Jadi jangan ya jangan dengan dengan diantaranya dengan dengan perantaraan dimasukkan huruf la an kepada fi'il mudhari'. Itu secara singkatnya. Jadi fi'il mudhari fi'il nahi itu adalah fi'il yang menunjukkan kata kerja yang menunjukkan atas meminta untuk meninggalkan. Ya, meminta untuk ditinggalkan. Talabit tark, meminta untuk meninggalkan. Biwasitati idkhalillah dengan cara memasukkan la eh, la yang bermakna annahiyah yang untuk melarang pada fiil mudore Dan fiil mudore yang Eh, kemasukan dengan uh, huruf la ini sama majzum juga. Ya ini dijazmkan juga. Ya, contohnya la tazhab. Jangan ya kalau misalkan finahi untuk melarang itu artinya jangan. La tazhab jangan jangan pergi. Berarti uh, apa namanya? dituntut untuk meninggalkan pergi ya gitu ya. Jangan pergi maksudnya uh, tetap di sini kan gitu ya. La tazhab ya meninggal ditinggalkan menuntut untuk meninggalkan pekerjaan pergi tersebut La tashrab, jangan minum. Maksudnya apa? Tinggalkan minumnya, ya. Jadi jangan minum. Kamu e, tahan minum kan ya. La tashrab, jangan minum. Jadi menuntut untuk meninggalkan pekerjaan minumnya itu. La tashrab, ditinggalkan minumnya. Jangan minum. La tarji, jangan pulang. Ya. La tahruj, jangan keluar. Dan di sini juga ada tasrifnya. Ada tasrifnya. Tasrif fi'lin nahi kita baca bersama La tazhab la tazhaba la tazhabu. La tazhab la tazhaba la tazhabu. La tazhabi la tazhaba la tazhabna. La tazhabi la iya. e, dalam beberapa buku atau selain buku ini bahwasanya fil larangan juga terjadi pada ini e, semua domir ya diberlakukan pada semua domir jadi uh, yang goib maupun yang hadir juga itu bisa dilarang gitu ya. Misalkan kalau kita tasrif semua ya, la yadhab. Jangan dia pergi gitu, la yadhab. Jangan dia pergi. La yadhab, la yadhaba, la yadhabu. La tadhab, la tadhaba, la yadhabna. La tadhab, la tadhaba, la tadhabu. La tadhabi, la tadhaba, la tadhabna. La azhab, la nadhab. Jangan saya pergi. Jangan kami pergi gitu ya. Jadi Eh, itu diterapkan pada semuanya pada misalkan al-amsilah atas rifiyah itu diterapkan pada semua fiil tapi memang kalau yang uh, identiknya atau logikanya yang namanya larangan itu seringnya terjadi pada eh, orang-orang uh, yang atau terjadi pada komunikasi yang langsung ya ini khitab ya yang mukhotob lah gitu ya karena sifatnya uh, seringnya begitu digunakannya baik Insya Allah sama saja atau mirip-mirip dengan yang ini ya. Hanya bedanya kalau misalnya ini adalah amrul gaib, li gitu ya. Kalau itu la, kalau itu uh, hurufnya la, ya gitu la gitu. Mm -mm. Nah la ini nanti antum akan uh, akan sampai pada halaman berikutnya itu ada dua macam untuk melarang sama untuk meniadakan. Ya. Nah kalau yang untuk meniadakan ini lebih lebih kuat uh, terjadi pada semua domir, lebih kuat terjadi untuk pada semua domir karena artinya itu tidak gitu ya tidak baik la tazhaba la, tazhab ya jadi e, fiil mudhari yang kemasukan dengan e, apa namanya eh, huruf la ini la untuk nahiyah ini adalah jazm majzum hmm, ya dijazmkan la tazhab la tazhaba la tazhabu la tazhabi la tazhaba la tazhabna ketika fiil-fiil yang e, kemasukan huruf-huruf yang eh, apa namanya berpengaruh seperti ini seperti lamul amri dan juga inilah an-nahiyah itu nun yang ada nun-nunnya itu dia eh, hukumnya dihapus, hukumnya dihapus ya. Terutama pada yang musanna dan yang jamak. Yang musanna dan juga jamak, muzakkar jamak juga yang apa namanya eh, untuk yang domir anti ya domir anti gitu ya la tadhabi la tadhaba la tadhabna adapun yang la tadhabna antunna itu mabni jadi kalau misalkan e, terjemahnya la tadhab gitu. kamu satu orang laki-laki jangan pergi la tadhab kamu satu orang laki-laki jangan pergi la tadhaba kalian dua orang dua orang laki-laki jangan pergi jadi ada ada ada ada terjemahan jangannya la tadhabu ja, kalian tiga orang laki-laki atau lebih jangan pergi La tadhabi, kamu satu orang perempuan jangan pergi. Ya. La tadhaba, nah berarti di sini ada dua kemungkinan. Kalau dikatakan la tadhaba bisa laki-laki bisa perempuan karena bunyinya sama. Kamu atau kalian dua orang perempuan jangan pergi. La tadhabna, kalian tiga orang laki, perempuan jangan pergi. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, eh, masuk tamrin. Ya, masuk tamrin sorif tasrifkanlah atau rincikanlah, uraikanlah uh, fiil-fiil berikut. Ya. Baik. Uh, sebelumnya ya, mungkin uh, apa barangkali apa namanya terjadi pada nanti ketika prakteknya seperti uh, uh, amrul gaib ya bahwasanya fi'il-fi'ilnya itu memungkinkan ketika bersambung dengan domir. Domir nasob ya gitu ya. Misalkan liyak tubhu gitu ya. Liyak tubhu, liyak tubahu, liyak tubuhu. Litak tubhu, litak tubahu, liyak tubnahu. Ya karena fi'il mudor itu atau fi'il sulasi mujarrad itu ada dua macam, ada yang lazim, ada yang muta'adi. Kalau yang lazim dia tidak butuh objek. Kalau yang muta'adi itu butuh objek. Kalau yang butuh objek ya Eh, diterapkan ya diterapkan domir-domir yang memungkinkan untuk bersambung dengan fiil tersebut. Ya, waktunya habis ya. E, karena memang <laughs> sampai Isa ya. Beda kalau misalnya habis taklim Isa gitu ya, agak bebas dikit tuh. <laughs> nggak ada batas di situ. Baik, labas allah kita akan lanjut lagi pada pekan depan insyaallah dan nanti kalau sudah masuk Ramadan ini barangkali lupa gitu ya. Artinya kita off dulu ya kita libur setelah masa satu bulan tarawih dan juga kiraatul Quran dan sebagainya. Tapi ada mungkin ada uh, kesempatan sekali lagi atau dua kali lagi mungkin kalau langsung ya. Uh, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk din kita dan juga uh, apa namanya uh, pemahaman kita.